Para hadirin dan hadirat, para pemirsa, para pendengar Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang mulia ini. Yang mana uh, rutinan kita sebenarnya di Masjid Darul Taqib ini setiap Rabu malam Kamis pekan kedua dan pekan keempat. Nah, kok ini pekan ketiga saya mengisi karena kolo ya kemarin. Saya mohon maaf sebelumnya dua minggu saya di Jawa karena ada urusan pondok pesantren sehingga mau nggak mau saya harus ke Jawa ngurus semuanya sehingga pas pekan kedua saya masih di Jawa itu masih di, di Jawa Tengah masalah sehingga saya minta Ustaz Anas tolong Ustaz karena mau kodok ini tidak ya, enak juga tidak dapat jarang banget setiap pekan kedua nanti pekan ke depan kalau saya ada ya saya lagi insyaallah Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat dan bisa diamalkan. Baik, kita lanjutkan kajian rutin kita. Eh, kita mengkaji hadis Fathul Qarib Mujib yang mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang at-targhib fil muhafazah 'alal wudu. Anjuran untuk menjaga wudu dan sholat rakaatain setelah wudhu dan tentang wudhu itu dua hadis tersebut sudah kita kaji, sudah kita bahas Ada satu lagi yang belum ketinggalan yang belum kita bahas, ketinggalan dalam bab ini yaitu wa fil muhafadzah ala siwak menjaga siwak istiqomah siwak. Ini saya bawa nih alhamdulillah. Biasanya kadang kita lupa juga siwak. Di sini ada satu hadis An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala diriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli shalah ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari seandainya tidak memberatkan atas umatku Laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, umatku, la amartuhum maka akan aku perintahkan kepada mereka bisiwaki dengan siwak ma'akul sholat setiap sholat. Rawahul Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari walafdulahu wali Muslim. Kalau Imam Muslim juga meriwayatkan hanya saja diganti inda kulli sholat. Kalau riwayat Imam Bukhari ma'a kulli sholat. Kalau riwayat Imam Muslim inda kulli sholat. Artinya sama. Beda lafad saja. Jadi Nabi itu Luar biasa rahmatnya sama kita selaku umatnya. Nabi itu sampai bilang, kalau seandainya tidak memberatkan umatku, maka niscaya akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap sholat. Siwak itu apa sih? Siwak itu adalah membersihkan gigi-gigi kita dengan sesuatu yang kasar untuk tujuan ibadah. Jadi kalau tidak ada tujuan ibadah, tidak dianggap siwak. Seperti sikat gigi, kalau tidak niatkan, tidak, tidak dapat pahala. Maka Nabi tahu siwak ini ringan di tangan, dipegang ini ringan, tetapi berat bagi umatnya. Bahkan di, di, di riwayat lain, kalau ini kan setiap sholat, di riwayat lain, indah wudhu, Mungkin di kitab lain disebutkan, disebutkan apa? Setiap wudhu diwajibkan untuk bersiwak. Memakai siwak membersihkan gigi kita. Tapi Nabi tahu ini berat ini. Umatku bakalan kesusahan, bahkan payah kalau bersiwak di setiap sholat, apalagi setiap wudhunya. Maka Nabi pun menghapus, tidak menjadi wajib, tetapi menjadi sunnah di dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Bukan berarti sunnah ditinggalkan. Kalau kita mampu, ya kita bawa siwak ini. Kita pakai. Sebenarnya nggak berat amat kan? Cukup bawa sholat, apalagi sekarang e, siwaknya sudah ada tempatnya seperti yang Bapak lihat ini. Jadi cukup dibuka, diambil siwak, kita bersihkan gigi kita setiap sholat, setiap wudhu, setiap belajar dan lain-lain. Simpan, taruh di kocek. Kalau perlu setiap koko kita, apa pakaian muslim kita itu <laughs> kan kita gantung di rumah. Nah, Taruh siwak di dalamnya. Siwak, minyak wangi, tasbih. Jadi begitu sholat sudah sepaket sudah. Ada dipakai pakaian, nggak ketinggalan, nggak ada ketinggalan lagi. Minyak wangi, tasbih, sama siwak. Nah, nanti mungkin insya Allah ini siwak ini ada kajian khususnya lagi pak. Ada fikih khususnya ini, tentang siwak. Jadi nggak sembarangan pakai-pakai siwak itu. Ada kajiannya, diantaranya cara memegangnya. Cara memegangnya ada Lalu kayu apa yang bisa dipakai? Selama ini sih kita tahunya kayu arok. Tidak boleh lebih dari sejengkal, tidak boleh lebih kecil daripada sekian. Terus caranya di mulut. Ya, ada caranya. nggak main gini-gini doang. Cara afdolnya itu. Lalu doanya, Allah membayut bihi asnani wasudda bihi lisani sampai akhir. Luar biasa. Siwak pun ada hukumnya. Ada bab khususnya. Bahkan Eh, di YouTube, di YouTube saya ada itu kajian tentang siwak. Di antara fadilah siwak ini banyak. Di antara fadilah siwak ini banyak. Apa di antaranya? Yaitu satu, <laughs> kalau dari sisi kesehatan yang membuat gigi kita putih. Ya. Membuat gigi, gigi kita bersih lalu aroma bau yang tidak sedap hilang dengan siwak ini dan lain-lain. Ya samalah seperti sikat gigi pada umumnya. Akan tetapi <clears throat> yang kita bahas di sini dari sisi agamanya apa? pahalanya lebih gede. Sholat pakai siwak dengan sholat yang tidak pakai siwak itu pahalanya beda. Sampai 70 kali lipat perbedaannya. Jadi kalau misalkan nih bapak nih sholat nggak pakai siwak, saya sholat misal ya misal, saya sholat pakai siwak, itu bapak 70 kali sholat lagi baru bisa menyamai pahala saya, pahala sholat saya. Jadi beda beda siwak doang, pahalanya beda. Sama seperti sholatnya orang yang menikah sama orang yang jomblo, yang belum kawin. Itu pahalanya juga beda. Kalau yang sudah nikah pahalanya sama 70 kali lipat lebih banyak. Tapi kalau orang yang belum menikah pahalanya satu. Tapi kalau sudah nikah 70. Kok bisa demikian? Kalau orang belum nikah apa sholat khusyuknya gampang. Dia nggak ada beban pikiran. Kalau yang sudah nikah ini, begitu takbir, Allah Akbar, teringat STP anak, teringat dapur, kopi, beras belum dibeli. Susah minta ampun kita mau khusyuk. Makanya pahalanya gede. Setannya pun bayar. Sama ketika sholat pakai siwak, pahalanya beda. Padahal cuma siwak doang, harganya murah, nggak sampai 10 ribu. Tapi pahalanya gede. Ini kan pahalanya gede. Tentu kalau kita mau pahala yang gede, kalau kita berakal, kalau kita pengen dapat untung yang besar, tentu jangan sampai melewatkan momen yang mulia ini. Kapan lagi kita dapat pahala gede? Baca Quran dengan siwak beda dengan membaca Al-Quran tanpa si siwak. Beda, Pak. Berzikir siwak dulu dengan berzikir tanpa siwak dulu beda. Maka banyak di antara fadilah siwak yang lain apa? Di antaranya salah satunya apa? Yang paling penting memudahkan kita dalam sakaratul maut. Ini ini paling penting. Orang yang selalu istiqomah siwak, insya Allah sakaratul mautnya mudah. Sakit tetap, tapi lebih mudah ketimbang orang yang tidak pernah siwak. Ini fadilahnya. Nanti insya Allah mungkin pertemuan berikutnya, mungkin kalau panjang umur mudah-mudahan nanti akan kita kaji tentang khusus siwak insya Allah. Nah, ini saking banyak fadilah tentang siwak itu baru, baru sekelumit itu saya sampaikan itu. Ya kita baru sekelumit saja kita udah kayaknya semangat ya. Waduh rugi saya ini sholat ini. Ini kalau perlu isya ini kita siwakan semua. Tapi kan nggak mungkin beli siwak isya. Nggak ada jual di sini. Kata ulama bisa pakai sesuatu yang asal apapun. Contohnya apa? Lengan baju. Lengan baju ini bisa. Kalau kita nggak ada siwak, saya juga kadang sering lupa. Tapi bukan berarti kita nggak siwakan. Caranya bagaimana? Ujung baju kita gini. Itu caranya. Jorok Pak Ustad, Ya salah sendiri nggak nggak bawa ini, nggak bawa siwak. Jadi jangan sampai sholat itu kita nggak siwak. Jadi cuman begini doang, tapi tentu pakai baju yang bersih. Jangan baju bekas bengkel oleh semua langsung kita tambah kotor. Pakai pakaian yang bersih itu sudah palanya besar. Padahal hanya siwakan dengan ujung bah, baju. Yang tidak boleh itu tangan. Tangan sendiri nggak sah, kecuali tangan orang lain baru sah. Nah, yang kita jijik ya. Nanti ada itu pembahasan pikir, Tangan sendiri nggak boleh. Dan gigi boleh nggak? Boleh. Jadi sholat mau beli siwak nggak ada, kebetulan di kantongnya ada sikat gigi, diambil, sikat aja langsung di situ. Sikat segera langsung Allahu Akbar boleh, boleh. Cuma masa setiap sholat kita buat scan gigi. Ya. Bawa siwak, murah, 10 ribu. Pasar tengah banyak jual. Dijaga dan cara menggunakannya. Kadang ada orang siwak berapa berapa udah berapa lama pakai siwak? 3 bulan. 3 bulan nggak pernah dicuci. Kering ya kan? Jorok juga. Ada tata caranya. Nah, ini makanya Nabi mengatakan apa? <clears throat> Seandainya tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka untuk siwak setiap sholat. Nabi itu berkeinginan si waktu menjadi rukun. Rukun. Kalau rukun berarti keharusan. Tapi Nabi tahu umatnya berat bagi si waktu. Makanya tidak jadi. Sunnah aja. Nah, sunnah aja berat ya. <laughs> Apalagi yang lain. Nah, ini ya. saking apa? Saking pentingnya bersiwak setiap sholat. Sholat, saking pentingnya. Kalau sholat mulut wangi, napas segar, itu beda sama sholat mulutnya bau maung, bau ini, ya, enak rasanya. Baca pateha pun tidak enak, ya kan? Cobalah, coba sekali-sekali. Mohon maaf, mohon maaf nih. Habis merokok langsung sholat, sama habis sikat gigi langsung sholat. Kira-kira lebih enakan mana? Hah? Sikat gigi gimana ya? Tapi mungkin ada sebagian kawan saya itu kuyon enakan rokok lah net mm, mm. jawab jujur yang dari hati yang murni makanya dulu itu di antara tahapan-tahapan Homer itu dulu pernah be, uh, eh, apa ketika awal Islam Homer itu belum haram masih dihalalkan tapi bertahap demi bertahap diharamkan Homer ini di antaranya apa? Cara mengharamkan, cara Allah mengharamkan homer itu apa? Jangan minum homer kalau dekat sholat itu. Jadi pada waktu tersebut, orang-orang Islam pada waktu tersebut ketika mau sholat mereka nggak minuman komar dulu. Dibiasakan oleh Allah. Alasannya kenapa? Ya, orang kalau nenggak kan mulutnya bau ya. Makanya Allah haramkan ketika sebelum haram mutlak diharamkan dulu ketika mau sholat haram mengkonsumsi minuman keras. Kalau mau sholat Allah Akbar, wah hambur bau eh, minuman keras. Akhirnya keganggu di kiri kanan. Jadi intinya di antara adabnya, sholat itu kan ada rukunnya, ada sunnahnya, ada macam-macam lah. Di antaranya ada adab sholat. Kalau kita baca fikih fikih kontemporer yang terbaru, ditambah sama ulama itu. Di antaranya apa? Setengah jam mau sholat jangan merokok. Karena <clears throat> kalau mulut seger, enak kita sholat. Baru setelah sholat, setelah zikir, baru Keluar ngaku tidak apa-apa. Nanti pas mau sholat atau kalau sudah terlanjur bagaimana? Sikat gigi dulu. Beda khusyuknya, Pak. Beda khusyuknya. Nah, ini diantara anjuran sebelum sholat itu kita memakai siwak. Luar biasa Islam. Kebersihan gigi pun dijaga. Apalagi kebersihan yang lain. Kata sahabat apa? Alamana Nabi sallallahu alaihi wasallam kullal umur hatta umur al kharab. Nabi itu mengajarkan kepada kami semua perkara diajarkan. Sampai perkara buang hajat masuk WC pun ada. Hebatnya. Ada nggak? Ada kan? Masuk pakai kaki kiri. Cara istinja yang benar. Ada pak istinja yang benar. Istinja yang benar. Cara uh, buang duduk yang benar. Lalu setelah istinja bagaimana? Disunahkan berdehem. Ah, ah. ah itu sunnah. Lalu diajarkan semua sampai keluar, sampai keluar kamar mandi, sampai selesai buang hajatnya. Itu ada di dalam agama Islam. Perkara yang kecil sepele masuk WC pun diatur dalam Islam. Luar biasa. Apalagi perkara demikian. Nah, ini tentang siwak. Kalau bisa ya kita siwak, beli murah 10 ribu. Tapi pahalanya besar. Kapan lagi ini modal? Kalau ada orang invest misalnya, ayo bisnis sama saya, modal cuma 50 ribu, nanti perharinya dapat 5 juta. Apa nggak rebutan kita invest, ya kan? Nah ini modal cuma 10 ribu nih. Setiap sholat kita dapat pahala gede, luar biasa. Nah, berikutnya, at-tarhib, ini bab baru. At-tarhib min adamil, min adamil istinzah minal baul. Ancaman untuk orang yang tidak hati-hati daripada buang air kecil wa minat ala turuqin nas au dhillihim au mawaridihim dan anjuran ketika buang air kecil menjauh dari keramaian manusia atau jangan buang air kecil di tempat orang berteduh atau di tempat orang suka lewat. Jadi dalam ini baru saya disebutkan kencing pun dibahas, buang air kecil pun dibahas. Dan memang betul. Nanti di sini disebutkan. Amatu hadis ah, itu amatu adzabil qabri minal baul. Umat Nabi Muhammad ini kebanyakan disiksa di kuburnya itu bukan karena tidak sholat. Enggak. Insya Allah banyak yang sholat. Mereka disiksa di kuburannya itu bukan karena melawan orang tua. Dikit itu lah. Mereka disiksa di dalam kuburannya itu bukan karena minuman keras. Kebanyakan ya. Enggak. Orang minuman keras sama yang nggak minuman keras lebih banyak malah, lebih banyak yang nggak minum. Tapi kebanyakan umat Nabi Muhammad disiksa di kuburannya gara-gara apa? Istinjaknya nggak benar. Amat azabul kabri kebanyakan azab kober umatku itu adalah minal baul. Karena kencingnya nggak beres. Karena istinja air kecilnya nggak beres. Fastanzihu minal baul, maka hati-hatilah kalau buang air kecil. Kita nggak sadar nih buang air kecil. Buang air kecil dikira sudah selesai. Tinggal disiram. Mohon maaf ya, tinggal disiram. Eh pas gerak langkah tiga kali tanpa kita sadari keluar tetes, dua tetes, tiga tetes. Kita nggak sadar itu. Langsung wudhu aja, langsung sholat. Allah Akbar. Nggak kerasa pas sholat bawa najis. Nggak kerasa. Maka hati-hati. Mohon maaf, mohon maaf, bukan kita, mohon maaf. Cobalah sekali-sekali kita tes. Eh, kira-kira kita tuh buang air kecil udah benar apa belum? Kita buang air kecil, istinja seperti biasa. Nanti kita jalan, jalan keluar rumah, putar-putar rumah. Habis itu mohon maaf ya, mohon maaf. Kita lihat di mohon maaf ya, di celana dalam kita tuh ada nggak bekas tetesan? Kalau ada bekas tetesan berarti selama ini kita kalau buang air kecil tuh istinjaknya kurang bersih. Sehingga masih keluar, kena celana pakaian dalam kita, kita sholat pakai pakaian tersebut. Najis. Najis. Karena ada beberapa, mohon maaf ya, air seni itu dia keluar kalau sudah bergerak. Kalau pas ruku. Jadi pas kita anu kita istinja buang air bersih mah. Kita istinja bersih, pas sholat masih bersih. Pas ruku tiba-tiba keluar dan kita nggak sadar. Kenapa bisa demikian? buang air kecilnya belum selesai. Hati-hati. Ini kita baca dulu hadis ini. <coughs> An Ibni Abbas radhiyallahu anhu Diriwayatkan daripada Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah sallallahu marra qabran. Nabi itu melewati dua kuburan. Jadi Nabi melewati dua kuburan faqala lalu dia berkata apa? Innahuma la yu'adzabani. Mereka berdua penghuni kubur ini sekarang sedang disiksa. Dapat azab kubur. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Bala innahu kabir. Amma ahaduhuma faqara yamshi bin namimah wa ammal akhar faqara la yastatiru min bawli. Mereka berdua disiksa itu bukan karena melakukan dosa besar. Bala ya innahu kabir. Dia termasuk dosa besar. Tapi bukan dosa besar yang biasanya kita bayangkan, bukan. Karena ada perkara sepele yang mereka lakukan, kelihatannya sepele, tapi fatal. Dijelaskan oleh Nabi, amma ahaduhuma adapun salah satu dari ada keduanya, fakana yamshi bin namimah. Dia itu kalau berjalan suka ngomongin orang terus adu domba. Kelihatannya sepele. Tapi dosanya luar biasa. Tanpa kita sadari suka ngomongin orang. Wa amal akhar dan adapun yang lain Fakana la yastatiru min baulihi, dia tidak menutup daripada kencingnya. Jadi kencing gak nutup dan lancar lagi. Ini kata Nabi rawahul Bukhari Muslim. Oh, hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim lagi. Bahkan di ini apa ada kelanjutan hadisnya setelah Nabi ngomong seperti itu, Nabi akhirnya mengambil pelepah kurma Lalu pelepah kurma yang basah itu Nabi tancapkan di atas kedua kuburan orang tersebut. Ditanya sama sahabat Ibnu Abbas, "Kenapa kau lakukan demikian ya Rasulullah?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Selama pelepah kurma ini basah, maka insya Allah siksaan di dalam kuburnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala." Inilah dalil nyekar kuburan, nyekar bunga di kuburan. Jadi Nabi menancapkan pelepah kurma yang basah di atas kuburan. Ditanya sama sahabat Abdullah bin Abbas, kenapa kau melakukan demikian? Kata Nabi, selama pelepah kurma itu basah, insya Allah, apa bukan insya Allah, selama pelepah kurma itu basah, maka siksaan kubur penghuni kubur tersebut diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini lanjutan hadis ini. Di Indonesia kenapa pakai bunga? Karena di Indonesia nggak ada kurma. Impor dari Arab sampai di Jakarta udah kering. Sementara kata Nabi selama pelepah kurmanya bah, basah. Akhirnya ulama-ulama kita ijma berkumpul dicari solusi. Ternyata setelah ijma, setelah nyari dalil, setelah mengkaji-mengkaji, ternyata bisa pakai bunga. Ini namanya kias analogi. Kias ilatnya apa? Sama-sama wangi. Karena pelepah kurma itu wangi, bunga itu wangi. Di Pontianak tidak ada yang pakai bunga. Pakainya daun pandan. Boleh pakai daun pandan? Boleh. Karena sama-sama wangi. <coughs> Daun pandannya sama-sama wangi. Nah itu ya. <coughs> itu dalil or, eh, boleh nyekar bunga di kuburan. Tidak ada salahnya. Tahu nyekan. menapurkan bunga di atas kuburan. Lanjutannya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu. Diriwayatkan daripada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Semoga Allah SWT meridainya. Kala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. Nih. Ammatu adha bil qabri minal baul. Kebanyakan siksaan kubur itu daripada kencing. Fastansi minal baul. Maka hati-hatilah ketika kamu buang air kecil. Kenapa? Karena kadang kalau kita buang air kecil istinjaknya enggak benar. Buang air yang nggak benar. Kalau kita ngaji kitab Minhaj, dulu saya ngaji kitab Minhaj, itu ada Minhaj karya Imam Nawawi. Tata cara istinja yang benar. Yang pertama masuk WC pakai kaki kiri itu ada. Lalu tidaklah masuk ke dalam kamar mandi kecuali pakai penutup kepala dan penutup kaki. Pakai sendal. Itu ada, Pak. Pakai penutup kepala, kepala ya pakai songkok atau apalah yang bisa menutup kepala. Atau kalau nggak ada tangan, Kenapa? Karena WC itu tempat jin. Tempat setan. Itu rumahnya jin. Takutnya kelamaan di WC setan masuk. Itu sunnah. Lalu yang dibenarkan ketika istinja bagaimana? Jongkok, duduk, jongkok, itikaan. Bersandar, bertumpu dengan kaki kirinya. Itu yang benar. Bukan berarti dilarang duduk, kan enggak. Tapi Maksudnya bukan benar apa namanya? Sunnah ya, sunnah. Sunnahnya Nabi itu kalau buang air beliau bertumpu pada kaki kirinya. Paham ya? Bertumpu. Ini, seperti ini saya contohkan. Ah, kayak gini. Caranya begini. Jadi bertumpu pada kaki kiri. Bapak boleh tanya sama dokter-dokter kok bisa caranya yang benar begini. Karena itu berpengaruh buat kesehatan. Cuman kalau <laughs> nah, ibu-ibu mau nengok ini. Bolehlah dibuka, bolehlah. Bicaranya begini. Nah, bapak-bapak yang di depan tirai itu, ah, minggirlah sebentar. Sian ibu ini. Ini cara yang sunnah seperti ini. Itika. Jadi kita duduk jongkok tapi bertumpu dengan kaki kiri. Ini begini. Ini sehatnya seperti ini. Dan juga kalau kita begini, pasti nggak bakal mau lama-lama di WC. Pegel juga lama-lama begini. Soalnya kalau kita duduk jongkok, apalagi duduk, sekarang kan ada WC duduk ya. Lama di WC. Sementara terlalu lama di WC hukumnya makruh. Makruh. Nah, buang hajat. Mohon maaf nih kita bukan berbicara anu, buang hajat. Setelah buang hajat, istinja yang benar bagaimana? Kalau laki-laki, ya, kalau laki-laki kalau buang air kecil, setelah istinja, mohon maaf, Kemaluannya itu diurut tiga kali sambil berdehem. Agar apa? Agar mungkin ada sisa-sisa di apa sih bahasa ya, di prostat gitu ya. Mungkin ada sisa-sisa yang belum bisa keluar, dengan berdehem dia keluar. Atau ada cara lain. Berdiri. Berdiri duduk lagi atau bergerak. Itu nanti bisa keluar sendiri. Itu kalau air kecil. Itu cara yang benar. Jadi sebelum istinja kita berdiri dulu, habis itu duduk, nanti keluar itu beberapa tetes, habis itu tambah lagi, kita urut, kita berdaham tiga kali. Ah, ah, ah. kalau nggak keluar baru kita istin istinja. Itu caranya. Dan kalau istinja itu yang benar, jangan istinja di tempat kita buang air. Jangan. Istinja di mana? Atau kloset, kloset ya. Klosetnya itu kita siram dulu, sudah bersih, baru kita bersihkan aurat kita. Kadang kita istinja di situ, kita juga kita buang air di situ, istinja di situ. Akhirnya apa? Airnya muncrat, nggak sadar kena paha kita. Dan kita nggak kelihatan kena ke area paha, kita nggak tahu bawa sholat. Sementara paha kita najis. Paha kita najis. Kalau mohon maaf, kalau kami sendiri, kalau <clears throat> istinja itu tidak di tempat buang air. Jadi buang airnya di sini, kita istinjaknya pindah. Kenapa? Takut nanti kalau istinjak di sini, di situ masih ada kotoran najisnya, nanti airnya muncrat terkena badan kita dan kita nggak sadar. Kita langsung sholat tiba-tiba nah, najis. Kalau perempuan bagaimana? Sama, perempuan diurut juga sambil berdehem. Bedanya dia diurut <coughs> di antara kemaluannya tersebut. Nah, kalau buang air besar normal. Cuman nggak perlu sampai mohon maaf ya dimasukkan sampai ke dalam. Karena ada orang bertanya kepada saya dia kalau istinja itu sampai itu haram hukumnya karena menyakiti diri sendiri. Masuk oh, sakit itu. Ya kalau buang air besar seperti biasa, kini istinja sampai bersih. Tidak yang kelihatan ketika kita duduk itu dibersihkan sampai hilang najis-najisnya. Habis itu kita membaca doa apa? Allahumma tahhir qalbi minan nifaqi Wahassin farji minal fawahis. Itu caranya. Ya? Dalam hati. Dalam hati. Ya. Jangan disebutkan karena di dalam WC di antara adatnya tidak boleh menyebut nama Allah. Karena doa itu kita doa kepada Allah. Kalau terlanjur ke bawah gimana? Digenggam, ditutup atau dibuang. Digenggam. Kalau di WC masa kita buang air keluar dulu naruh anu kan tidak bisa. Digenggam. Jangan sampai kebuka. Itu caranya. Ada juga ulama mengatakan kalau buang air besar sebelum istinja kita urut dulu perut kita. Urut dulu tiga kali, tiga kali baru kita istinja agar keluar semua yang ada di di dalam perut kita. Baru setelah kita istinja, istinjanya bagaimana kalau buang air besar? Ya kalau buang air besar <laughs> kita siram dulu klosetnya, habis itu kita bersihkan kemaluan kita agar tadi agar tidak ada kotoran tersebut yang kena siram air itu muncul kena ke badan kita. Akhirnya najis. Itu cara yang benar. cak bukan cara yang benar, cara yang bagus. Cara yang bagus. Nah ini. Kenapa kebanyakan umat Nabi Muhammad itu azab kuburnya karena kencing tadi? Dia nggak sadar. Pas dia kencing, dia istinja, tidak pakai cara yang tadi. Ada kencingnya nempel di paha langsung sholat. Sah nggak sholatnya? nggak sah. Maka ya karena nggak sah berdosa di kuburannya disiksa. Termasuk juga tata cara buang air yang yang nggak disunahkan, kencing berdiri. Ini kebanyakan laki-laki berarti. Kencing berdiri itu nggak normal. Karena kalau kencing berdiri itu nggak sempurna. Bapak boleh tanyakan kepada dokter. Bagusnya kencing itu duduk. Kalau kencing berdiri, kalau misalkan darurat nih kencing berdiri, mau nggak mau kita bukan sunnah lagi, wajib kalau kita istinja cara yang tadi saya lakukan. Yaitu mengurut kemaluan kita berdahap tiga kali, kalau perlu sambil ah, apa bangun duduk bangun duduk itu Apa sih bahasanya itu? Biar apa? Biar tuntas. Karena kalau kencing berdiri itu kadang ada masih ada air seni yang tertinggal di dalam prostat kita. Tanpa kita sadari, kita kencing berdiri, kita siram, dikira sudah suci. Baru keluar WC tanpa kita sadari keluar. Kena pakaian kita, kita sholat, langsung sholat. Ya. Sholatnya membawa najis tidak sah. Tuh. Hati-hati. Dan kadang juga yang keluar, oh, udah waktu isya ini. Ya, sudah waktu isya. Ya. Terakhir, terakhir, terakhir. Kadang juga apa tadi terakhir lupa sih Ah, udah waktu isya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya nanti ya itu itu sekelumit tentang istinja yang bagus agar suci ini. Ya, kita nggak berbicara penyakit lah. Insya Allah kalau kita nggak makan sunnah Nabi, insya Allah sehat. Tapi kita kepengen jangan sampai najis-najis itu terkena kepada tubuh kita. Kita sholat, kita anggap sholat kita sah. Ternyata tidak sah karena istinjaknya masih belum benar. Nah, insya Allah nanti kita sempurnakan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Baik ini saja, mungkin saya jawabnya nanti pertemuan berikutnya. Ya. InsyaAllah kita ah, lanjutkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa diamalkan. Kita akhiri dengan pembacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.